Kita masih dalam pembahasan tentang sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Pada kesempatan yang terakhir minggu yang lalu telah kita sampaikan secara global, secara ringkas ada lima sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mencintai mereka, memuji mereka. Yang ketiga mendoakan mereka. Yang keempat tidak mencelah mereka dan yang kelima mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ringkasan dari apa yang telah disampaikan oleh para ulama dalam banyak kitab-kitab terutama Al-Aqidah. Sudah kita sampaikan kemarin dua poin yang pertama yaitu kewajiban kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW yaitu termasuk ayatul iman tanda keimanan seseorang mencintai para sahabat ayatul iman Hubbul Ansar. Tanda keimanan adalah ah, mencintai para sahabat, terutama dari kaum Al-Ansar. Dan juga para sahabat yang lain. Rasul juga mengatakan, La yuhibbuhum illa mu'minun. Tidaklah yang mencintai kaum Al-Ansar, kecuali adalah orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya, Rasul mengatakan, Ayatun nifak, Bugdul Ansar, tanda kemunafikan, adalah membenci para sahabat di antaranya kaum Al-Ansar. Kemudian Rasul juga mengatakan dalam riwayat yang lain, la yubghiduhum illa munafik. Tidaklah yang membenci para sahabat kecuali adalah orang-orang al-munafik. Maka sekali lagi sikap pertama Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali yaitu setiap yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, dan dia meninggal dalam keadaan al-iman. Itulah para sahabat, semuanya wajib untuk kita mencintainya. Kemudian yang kedua, kewajiban kita memuji para sahabat. Karena Allah dan Rasul SAW banyak memuji mereka di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Seperti yang sudah kita sampaikan, beberapa dalilnya. Kemudian yang ketiga, adalah mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis ya. Para ulama banyak ketika melewati nama para sahabat, mereka ataradi anhum, yaitu mengucapkan radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan keriduan kepada mereka atau atarahum alaihim. Sebagaimana kata Al-Imam Abu Zur Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau atau kitab mereka berdua Aslus Sunnah wa Tiqaduddin bahwasanya di antara sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah at-tarahum alaihim ya mendoakan mereka dengan rahimahumullah semoga rahmat Allah atas mereka para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk para sahabat Rasul sallallahu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10 Ayat ke-8 tentang kaum al-muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa idwana. Allah mengatakan bagi orang-orang fuqara dari kaum muhajirin yang mereka diusir dari rumah mereka dan dari harta mereka, mereka mengharapkan pahala dari doa dari Allah. Wa yang surun Allah wa rasulah. Mereka itu menolong Allah dan Rasulnya ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya. Ini adalah rekomendasi dari Allah, pujian Allah kepada kaum al-muhajirin. Kemudian ayat yang ke-9 dari surat Al-Hasyr, Allah mengatakan, "Walladina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim harajan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang Al-Ansar yang menyambut mereka kaum Muhajirin yang menyediakan bagi mereka fasilitas di kota Madinah. Walladzina tabawa darawal imana min qablihim yuhibbuna man haraj man hajara ilaihim. Kaum Al-Ansar cinta kepada kaum Muhajirin. Ya. Wa yuhibbuna eh man hajar ilaihim wa yajiduna fi sudrihim harajan dan mereka tidak punya rasa keberatan untuk membantu kaum al-muhajirin.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 Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat yang datang setelah mereka yang dimaksud adalah yang datang setelah para sahabat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala Yakuluna rabbana Filana Tugas mereka yang datang setelah para sahabat, mendoakan para sahabat. Yakuluna rabbana Filana Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Para sahabat yang pertama kali mendahului kita dengan keimanan, dengan keislaman. Ini adalah tugas para ya, atau orang-orang yang datang setelah para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya kita tugasnya adalah di antaranya mendoakan para sahabat Rasulullah SAW. Kita saja kalau diberikan ya sesuatu yang berharga misalnya, kita luar biasa mendoakan orang yang telah memberikan kepada kita eh sesuatu tersebut. Apalagi para sahabat yang luar biasa keutamaan mereka, jasa mereka terhadap kita ba'da Allah azza wa jalla. Kita mengenal Islam, kita alhamdulillah mendapatkan nikmat Islam yang luar biasa ini. Ini di antara sebabnya bifadlillah yang pertama, kemudian bifadli sahabat karena jasa-jasa mereka. Mereka berjuang mati-matian, mengorbankan segala yang mereka miliki untuk menyebarkan Islam, untuk mendakwakan Islam sampai Islam itu ke eh, kepada kita sekarang. Ini sekali lagi bifadlillah, kemudian bifadli as-sahaba, keutamaan para sahabat. Maka tugas kita sebagai bentuk balas budi kita para para sahabat mendoakan mereka. Rabbana lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini yang ke tiga, yang keempat sikap alusunah terhadap para sahabat yaitu menjaga hati dan menjaga lisan dari mencela membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah beliau berkata, "Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah menjaga hati dan lisan dari mencaci maki para sahabat Ar-Rasul SAW. Kemudian beliau membawakan ayat tadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Rabbana filana lana ikhwanina ladina sabakuna bil iman walatajal taj'al fi kulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan yang pertama adalah para sahabat Rasulullah SAW. Jangan ada kebencian, kedengkian kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga hati jangan sampai ada kebencian. Bahkan sudah kita sampaikan kemarin tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat liyaghidha bihimul kufar. Ayat terakhir, terakhir dari surat Al-Fatah. Bagaimana Imam Malik mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah dikarenakan mereka membenci para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kewajiban kita menjaga hati dan lisan dari mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Apalagi Rasul telah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, لا tasubbu أصحابي fa walladhi nafsi لو أن أحدكم أنفق مثل misla ذهبا ما بلغ balagha أدين ولا نصيفا. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi Allah yang jiwa jiwaku ada tangannya. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas itu tidak akan menyamai satu mut para sahabat atau separuhnya. Lata suka sahabi, jangan mencela para sahabatku. Apalagi juga dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Man sabba ashabi fa la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang ema mencaci maki para sahabatku, mencela para sahabatku, maka baginya laknat Allah laknat para malaikat dan laknat semua manusia. Semoga laknat Allah atas orang-orang Syiah Rafidah yang mereka suka mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang juga mengikuti jejak mereka semoga laknat Allah atas mereka semuanya. Kemudian masal muslimin yang kelima yaitu sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat yaitu mengikuti jejak para sahabat dalam beragama ini. Dan ini adalah sesuatu yang wajib untuk dipegang erat dan diyakini oleh kaum muslimin. Bahwasanya mengikuti para sahabat itu hukumnya adalah wajib fardu ain dalam semua bidang agama. Dalam masalah akidah harus mengikuti akidah para sahabat. Dalam masalah ibadah harus mengikuti ibadah para sahabat. Dalam masalah berjihad, berdakwah, dalam masalah ya berjuang di atas agama Allah wajib meniti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sangat banyak sekali. Yang paling ya dekat dengan kita surat Al-Fatihah. Allah berfirman, eh surat al mustaqim." Ini yang kita selalu minta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus." Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Majari Salikin menyatakan arti jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar, Umar dan semua para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekali lagi kalau kita mengharap suratul mustaqim, inilah suratul mustaqim, yaitu jalannya para sahabat Rasulullah wasallam. Maka wajib untuk kita mengikuti jejak para sahabat dalam semua bidang agama ini. Jangan berakidah kecuali lihat akidah para sahabat terlebih dahulu. Jangan beribadah kecuali lihat bagaimana ibadahnya para sahabat. Jangan merayakan apapun dari hari raya kecuali yang telah dirayakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan seterusnya dalam masalah kehidupan beragama ini. Tidak boleh kita memegang ajaran apapun dalam Islam kecuali ajaran eh, para sahabat Rasulullah Alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fa'in amanu bimislima amantum bi faqad ihtadau. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Tidak ada siratal mustaqim, tidak ada petunjuk kecuali petunjuk dan siratnya, eh jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Ini kata Allah, kalau kita mau mendapatkan hidayah, ikuti akidah, imannya, tauhidnya para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Fa'in amanu bimislima amantum tadau. Jika mereka beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Demikian pula Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Ya ayuhaladina amanu wa kunum as Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang sadiqin. Dan Allah telah mengatakan tadi kaum muhajirin, ulaika humus Mereka adalah orang yang yang jujur keimanan. Kita dipinta Allah Taala untuk mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tadi dalam surat At-Taubah yang sudah kita baca eh pertemuan yang lalu wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. orang yang pertama lagi terdahulu dari kaum, kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka dan mereka peridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mendapatkan ridha Allah jalan satu-satunya menjadi waladina taba'uhum bi'ihsan yang mengikuti para sahabat dengan baik. Allah mengatakan ada tiga golongan tadi. Kaum muhajirin, kaum Al-Ansar. Tidak mungkin kita bisa menjadi mereka. Ini sudah berlalu. Tinggal satu, waladina taba'um besan. Dan yang mengikuti mereka, kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar dengan baik. Ya, bukan setengah-setengah, bukan hanya mengambil akhlaknya, bukan hanya mengambil jihadnya, namun juga mengambil akidah dan seluruh ya ibadah serta ya aktivitas keagamaan mereka waladina taba'um besan. Maka balasannya radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka beridha kepada Allah. Tidak cukup hanya itu saja, wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalina fiha abada dzalikal fawzul azim dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya itulah kemenangan yang yang besar ini adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala setiap kita kalau mengharapkan surga Allah ini jalannya yaitu jalannya para sahabat Rasul sallallahu Jangan pernah mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga tidak. Jalan menuju surga hanya satu, jalannya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wa an wa wali walihada li'anna al-musil Allah wahidun. Jalan menuju kepada Allah, menuju surga Allah hanya satu. Wa ma bi rusulahu wa anzala bi kutubahu yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya menurunkan kitab-kitabnya walau atan nasu mingkuli tariqin wastaftahu mingkuli babin faturku alim masduda wal abwab alim mughlaqa illa min hada torikil wahid kata Imam Qayyim Allah seandainya manusia mencari ya jalan-jalan yang lain membuka pintu-pintu yang lain maka semua jalan telah tertutup, semua pintu telah terkunci, kecuali dari jalan yang satu tadi yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Rasul SAW fa innau mursilun ilallah muttasilun bihi karena itulah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah kepada surga Allah dan bersambung kepada surga Allah Subhanahu wa taala ini adalah jalan yang harus kita tempuh kalau kita mau mengharapkan petunjuk ingin mendapatkan seratal mustaqim, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga Allah, ikuti jejak para sahabat Rasulullah alaihi wasallam menjadi orang-orang waladina taba'uhum bi'ihsan menjadi orang-orang apa mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW terutama dalam masalah al aqidah kemudian dalil yang lain sebagaimana kata Imam Nukaim rahimahullah yaitu firman Allah surat Luqman Allah mengatakan wattabi sabila man anaba ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepada Aku. kata Imam Nukaim rahimahullah dan orang yang paling banyak bertobat, para sahabat. Ini adalah perintah Allah untuk kita mengikuti jejak para sahabat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Ditambah lagi dengan sabda Rasul Sallam yang terang benderang tentang kewajiban kaum muslimin untuk beragama Islam sebagaimana Rasul dan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul menjelaskan tentang perpecahan umat Rasul bersabda, "Sataftariq wadil umma ala salasin wa sabina firqa, kullu afinar illa wahida." Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika para sahabat bertanya, "Man ya, ya Rasulullah? Siapa yang satu yang selamat itu wahai Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Yang selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari api neraka yaitu yang mengikuti aku ma'ana alaihi wa ashabi yang mengikuti aku dan yang mengikuti para para sahabatku terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini kewajiban kita semakin ya mendekat kepada ma'ana alaihi wasabi ya metodenya rasul dan para sahabat rasul dalam segala bidang kehidupan ini tidak ada sekali lagi jalan keselamatan kecuali jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Ini kalau kita masih percaya sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tekankan lagi dalam hadis Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wa man yasminkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup seperti aku nanti, dia akan banyak melihat perselisihan. Apa solusinya kata Rasul? Alaikum bisunnati, pegang arah sunnahku. Apakah cukup sampai di sini Rasul memberikan solusi? Tidak wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Pegang erat sunnahnya para khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini adalah sikap al-sunnah wal Jamaah dalam menghadapi kehidupan ini terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Ya, meskipun banyak orang ikut aksi ini, aksi itu, ditimbang apakah itu adalah ajaran para sahabat atau bukan. Ya, maka kalau bukan tinggalkan siapapun yang melakukannya. Apalagi Ya, orang-orang yang melakukannya mungkin termasuk golongan orang yang mencaci maki para sahabat, yang membela orang yang mencaci maki para sahabat. Naudzubillah min dalik. Maka sekali lagi para sahabat harus kita apa? kedepankan daripada semua ucapan manusia. Demikian pula ucapan Rasulullah SAW. Ini adalah sikap yang harus kita eh, amalkan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Wamannya isminkum fasar ikhtilafan kathira. Barang siapa yang hidup selaku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini yang telah kita apa? Saksikan bersama. Maka tidak ada sikap yang baik kecuali apa yang Rasul wasiatkan kepada kita. Alaikum bisunnati. Pegang rasunaku wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Enggak usah bingung. Kita punya apa? Pegangan dari Rasul SAW. Alaikum bisunnati. Pegang rasunaku. dan sunnah pula khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu taala anhum jami'an. Ini adalah dalil-dalil yang terang benderang tentang kewajiban kita beragama Islam ini ala Rasulillah, ala sahabat Rasul SAW. Jangan noleh ke kanan ke kiri. Ini asratul mustaqim. Yang mana Allah mengatakan, Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'u subul Jangan mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Fatafarraqa bikum ansabili. Jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ya, menjelaskan tentang ayat tadi, beliau mengatakan khattalana Rasulullah khattan biadi. Suatu hari Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Khattan biadi. Kemudian beliau mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Satu garis. Jalan kebenaran hanya satu. Jalannya Rasul dan para sahabat. Ar-Rasul SAW. Wa an hada siratim mustaqimah. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah. Kemudian kata Abdul Mas'ud, Summa khutta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris. Garis yang banyak di kanan dan sebelah kiri. Seraya mengatakan, hadis subul. Ini jalan-jalan kesesatan yang banyak. Laisa min hasabilun illa alai syaitan yadu ilaih. Tidak ada satu jalan pun yang ke kanan ke kiri itu kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Maka hati-hati daripada ya garis-garis, langkah-langkah, jalan-jalan setan-setan tersebut. Baik setan dari kalangan jin maupun manusia. Ini yang sekali lagi harus kita yakini jalan kebenaran hanya satu yaitu apa yang Rasul ajarkan yang telah diajarkan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara ringkas sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai mereka, memuji mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, ya tidak mencela mereka atau tidak membenci mereka dan kewajiban kita mengikuti jejak para sahabat Rasul SAW dalam semua bidang kehidupan ini. Ikhwanifillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita baca lagi ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah dan juga akan kita tambah dengan ucapan-ucapan ya para ulama salaf ya agar kita lebih mantap lagi dalam berakidah ini agar kita betul-betul tahu sikap al-sunnah yang sejati terhadap para sahabat dan bagaimana sikap mereka yang sangat tegas, yang sangat keras terhadap mereka-mereka yang membenci, mencaci maki para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, wa yaquluna bi tafdilis sahaba radhiyallahu anhum. Para imam-imam al-hadis mereka mengatakan wajib mengutamakan para sahabat dibandingkan seluruh umat manusia setelah para nabi dan para rasul. Likauli ta'ala sebagaimana firman Allah, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta syajarah." Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang telah membaiat muai Nabi Muhammad SAW di bawah sebuah pohon. Ini adalah para sahabat yang ikut ya membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan la yadkhulun nara ahadun bayat tahta syajarah. Tidak akan masuk api neraka seorang pun yang membayat yaitu membayat Rasulullah SAW di bawah sebuah pohon tersebut. Ini sekali lagi adalah keutamaan para sahabat yang membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa qauli ta'ala sebagaimana juga firman Allah wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an dan orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridha kepada mereka. Insyaallah akan kita sampaikan tafsir Imam Ibnu Katsir yang sangat indah terhadap ayat ini. Kemudian beliau mengatakan waman asbatallaha ridha atau waman asbatallaha ridha anhu lam yakun minhum ba'da dzalik ma yujibu sukhtallah azza wa jalla. Kalau Allah sudah istilahnya menstempel ya, keridoannya untuk mereka para sahabat tersebut, maka tidak mungkin mereka berbuat hal-hal yang menjadikan Allah murka kepadanya. Ayat ini adalah ayat yang Allah turunkan pada waktu eh sahabat masih hidup dan itu berlaku sampai akhir zaman nanti. Tidak mungkin para sahabat keluar dari apa yang Allah firmankan ini. Bahwasanya Allah ridha kepada mereka di dunia wal akhirah. Eh bukan sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah Rafidah yang mereka mengatakan bahwasanya para sahabat murtad sepeninggal Rasul SAW. Kalau mereka mengatakan seperti itu berarti Allah jahil terhadap keadaan para sahabat setelah meninggalnya Rasul SAW. Berarti ayat ini nggak berlaku. Naudzubillah min dalik. Memang sekali lagi mereka syiar Rafidah adalah penista Al-Quran. Mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Ya, mereka juga adalah penista Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Walam yujib dzalika tabi'in illa bisyatil ihsan." Eh, Allah tidak akan diberikan kecuali yang betul-betul mengikuti para sahabat, tidak setengah-setengah. Eh betul-betul mencontoh jejak para sahabat dalam semua bidang kehidupan agama ini. Eh jangan hanya seperti sebagian orang, ya. Seperti kelompok harokah, mereka mengatakan lihat para sahabat, mereka berjihad, mereka selalu berperang. Tidak perhatikan bagaimana para sahabat ketika di Fatu Mekah, ketika mereka dalam keadaan lemah, mereka bersabar. Rasul ya tidak memerintahkan mereka untuk berjihad mengangkat senjata namun dengan dakwah dengan mengajarkan manusia al-ilmu tauhid ini yang mereka apa tidak pegang eh namun hanya mereka mengambil sebagian eh mereka ketika disuruh untuk tidak musbil eh, ya mereka tidak mau yang penting nggak sombong padahal lihat Umar bin Khattab ketika dalam keadaan sakatul maut masih nahi mungkar memerintahkan seorang pemuda untuk mengangkat celananya itu tidak mereka ingat yang dilihat apa masalah jihadnya saja, perangnya saja. Ini adalah apa? Mereka-mereka yang tidak waladina taba'uhum bi'ihsan. Na'udzubillah min dalik. Maka hati-hati. Maka kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah taala, ridha Allah tidak akan diberikan kecuali bagi mereka yang betul-betul mengikuti para sahabat ya dengan baik. Ya. Faman kana minat tabi'in min ba'dihim yatanaqasuhum lam yati bi ihsan. Namun barang siapa yang datang setelah para sahabat namun dia mencaci maki para sahabat, maka dia bukan walladina taba'um bi ihsan. Contoh yang konkret ya, seorang tokoh kelompok harakah, kelompok pergerakan, kelompok takfiriyin, kelompok teroris, Said Kutub ya ini adalah bapak teroris dunia saat ini inilah yang dijadikan referensi oleh kelompok ISIS Al-Qaeda dan yang lainnya Padahal Said Kutub terbukti mencaci maki para sahabat Ar-Rasul SAW. Di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mengatakan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berselisih dengan Ali bin Abi Thalib, dia menggunakan kedustaan, eh, tipu daya, kemunafikan sehingga dia pun menang terhadap Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dalik. inilah eh tokoh-tokoh haroka, tokoh-tokoh penyesat umat yang mereka bukan termasuk golongan para ya walladzina taba'uhum bi ihsan. Namun ya sudah jelas bagaimana caciannya kepada para sahabat namun masih apa? diikuti juga. naudzubillah min dalik. Falamma dakhalahu fi dalik. Ya, mereka ini tidak masuk ke dalam kategori radhiyallahu anhum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang dari surat At-Taubah ayat yang ke-100 beliau mengatakan faqad akhbarallahu al-azim annahu qarradiya an sabiqin al-awwalin al muhajirin wal ansar ladina taba'uhum bi ihsan Allah telah mengabarkan eh Allah yang Maha Agung telah mengabarkan bahwasanya dia telah ridha kepada para sahabat Rasulullah SAW yang telah masuk Islam terlebih dahulu dari kalangan muhajir dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian Imam Ibnu mengatakan fayawaila man abghadahum au sabbahum au abghadha au sabba ba'dahum. Maka sungguh celaka orang-orang yang memurkai, membenci para sahabat atau yang mencaci maki para sahabat atau yang membenci atau mencela sebagian para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Wala siyama sayyida sahabati ba'da Rasulullah sallallahu wa khairihim wa afdalihim A'ni As-Siddiq Al-Akbar wal Khalifatul Azam Abu Bakar bin Abi Quhafa radhiyallahu anhu. Ya terlebih lagi sungguh binasa, sungguh celaka mereka-mereka yang mencaci maki, membenci eh, ya sayyidu sahabat, tuannya para sahabat, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu al Khalifatul Azam. Fa inna ta'ifatal makhdhulata minar rafidah Yuadu, yu'aduna Abdullah sahabah. Eh sesungguhnya kelompok yang sesat, eh kelompok yang hina yaitu Syiar Rafidah mereka memusuhi eh semulia-mulia para sahabat yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhum wa yubghidunahum dan juga mereka membenci semua para sahabat Rasul wa yasubbunahum dan mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu Eh seperti yang sudah pernah kita sampaikan panjang lebar pada kajian khusus Syiar Rafidhah qatalahumullah eh Kulaini tokoh mereka mengatakan karena nasu ahlar ridda ba'da wafat Rasulullah ila salasa semua para sahabat sepeninggal Rasul itu murtad kecuali tiga yaitu Abu Dzar al migdad dan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'anhum. anhum maka otomatis Abu Bakar Umar dan Utsman itu menurut orang-orang Syiar Fidha kafir demikian pula Al-Majlisi tokoh mereka mengatakan aqidatuna fit tabarru annana natabarra minal asnamil arba di antara akidah barok kita berlepas dirinya kita kebencian kita yaitu kita membenci empat berhala di antaranya kata mereka Abu Bakar Umar Utsman dan Muawiyah wa minal nisail arba dan kita membenci empat eh, wanita di antaranya Aisyah Hafsah Hindun dan Ummu Ummu Hakam wa min atba'ihim dan kata mereka kita membenci yang mengikuti para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dalik. Ya, bahkan mereka seperti yang sudah pernah kita sampaikan, syahadat mereka ada lima. Ya, syahadat ada lima. Yang kelima yang paling ya bejat yaitu mereka mengatakan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Eh mereka mengatakan kita bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka naudzubillah min dalik ya laknatullah ala rafidah jami'an kemudian kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullah iya dan bila min dalik wa ya dulu ala anna uqulahum ma'kusatun ini menunjukkan bahwasanya akal-akal mereka itu terbalik wa qulubuhum mangkusatun demikian pula hati-hati mereka telah terbalik ya mereka sebetulnya bukan manusia yang berakal ya sebagaimana kata eh, seorang ulama salaf kalau nggak salah ashabi beliau mengatakan laukanu hayawan lakanu himaran seandainya mereka syiar itu binatang mereka adalah keledai ya bahkan kata Allah ya balhum abal bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut demikian pula kata beliau laukanu tairan lakanu ya ah, lupa anak bahasa Arabnya seandainya mereka itu burung maka mereka itu adalah burung pemakan, pemakan bangkai. Ya, semua kejelekan ada pada kelompok Syiah Ar-Rafidah. Fa'aina haula minal iman bil Qur'an? Mana iman mereka kepada Al-Qur'an? Id yasubuna maradil anhum. Bagaimana mereka mencaci maki orang-orang yang telah Allah ridhoi? Ya, artinya apa? Mereka nggak beriman dengan Al-Quran. Seandainya mereka beriman dengan Al-Quran, mereka akan apa? Memuji para sahabat. Karena Allah memuji mereka. Kalau mereka mencaci maki para sahabat, berarti mereka tidak beriman dengan Al-Quranul Karim. Dan memang inilah kelompok Syi'arafil Tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan mereka menistakan Al-Quran lebih dari orang kafir yang hanya menistakan satu ayat surat Al-Ma'idah itu. Ya, ini adalah kelompok syiarafilah. Wa amma ahlu sunnati Fa innam yataraddawna amma radhiyallahu anhu. Adapun ahli sunnah, mereka adalah orang yang selalu mendoakan para sahabat, ya, ridha kepada para sahabat. Wa yasubuna man sabahallahu wa rasuluh. Dan ahli sunnah wal jamaah mencela orang-orang yang mencela para sahabat Ar-Rasul sallallahu Inilah harus kita lakukan pembelaan terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita membenci, kita harus mentahzir memperingatkan umat dari orang yang mencela para sahabat Rasul SAW. Seperti tadi Said Kutub, ya dicela oleh para ulama di antaranya karena dia mencaci maki Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dan ini ya bukan hanya Syiah Rafidah yang mencaci maki para sahabat, namun ada kelompok-kelompok Islam yang lain yang juga mencaci maki para sahabat. Ya di antaranya kelompok Harokat tadi, di antaranya juga kelompok Hizbut Tahrir yang mereka mengatakan Muawiyah bukan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dalik. Kata para ulama ini lebih eh, jahat daripada syiar Rafidah. Syiar Rafidah masih mengakui Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Rasulullah. Meskipun mereka apa? Mengkafirkannya. Namun orang-orang disebut tahrir tidak mengakui Muawiyah sebagai sahabat Rasulullah SAW. Naudzubillah min dalik. Padahal beliau yang pernah ditugaskan menulis Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Di waktu hidupnya Rasulullah Wasallam ya bahkan lebih dahsyat dari itu ya kita mendengar ya sebuah perguruan tinggi ya, Islam di negeri kita ya tes masuk ya kuliah itu mencaci maki para sahabat ada seorang teman yang ikut tes itu di antara pertanyaannya siapakah bapak nepotisme dalam Islam Ali Muawiyah atau Utsman naudzubillah min dalik Eh, ini sekali lagi apa? Eh perguruan tinggi Islam seperti itu. Bagaimana Islam akan jaya sedangkan para cendekiawannya seperti eh Syiar Rafidah mencaci maki para sahabat. Eh ya, naudzubillah min dalik. Ini ya harus kita apa? Sampaikan kepada umat agar umat tahu diri mereka harus balas budi kepada para sahabat Rasulullah SAW yang mereka dicintai Allah, dicintai Rasulnya dan mereka berjuang mati-matian untuk menyebarkan Islam hingga Islam sampai kepada kita walillahil ham. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah al-sunnah sikapnya itu mencaci orang yang mencaci eh para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa subuna man sabbahallahu wa rasuluh wa yuwaluna man yuwalillah eh al-sunnah wal jamaah mereka berwala kepada orang-orang yang memang eh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala wa yuaduna man yuadillah Ahli sunnah membenci orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muttabi'un la mubtadi'un. Ahli sunnah adalah orang-orang yang hanya mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasul, ajaran para sahabat. La mubtadi'un. Bukan yang mengarang-arang agama. Inilah ya kalau kita mau tahu definisi ahli sunnah yang asli, yang murni, ya bukan yang imitasi atau yang KW. Ya kata Al-Imam cirinya seperti ini, ya. Walak wal baraknya karena Allah, karena Rasulnya. Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dicintai. Yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya dibenci. Ya. Allah dan Rasulnya mencintai para sahabat, kita mencintai para sahabat. Allah dan Rasul mencintai ya, orang beriman, kita cintai. Ya. Allah dan Rasulnya membenci kaum munafikin seperti syiar Rafidah. Maka kita wajib membenci syiar Rafidah. Bukan malah apa? ya menutup-nutupi kekafiran dan kesesatan mereka sebagaimana sebagian tokoh di negeri kita yang ya, mengkaburkan tentang hakikat Syiah ar rafidah qatalahumullah. Al-Sunnah muttabiun hanya mengikuti saja apa yang sudah ada ajarannya, tidak mengarang-arang. Eh, kalau ada yang mengarang-arang ajaran baru dalam Islam, apalagi masalah akidah, mereka bukan al-sunnah. Kalaupun dikatakan al-sunnah, itu KW sepuluh Ya, wa yaktaduna wa la Mereka hanya apa? ya mengikuti dan tidak mengarang-arang ajaran baru. Walihadahum Hizbullah al-muflihun. Oleh karena itulah para sahabat merupakan tentara Allah yang muflihun, yang sukses, yang bahagia, yang beruntung. Wa ibadul mukminin. Mereka lah para sahabat, hamba-hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tambah, ini kita nukil dari kitab Iqadul Himal Ittibai Nabi Ummah karangan Syekh Khalid Al-Ajmi dinukilkan, eh kita sekedar menukilkan saja di sini dari kitab Adil Khalis oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan tentang ayat tadi masian surat At-Taubah ayat yang ke-100 kata Siddiq Hasan Khan atau Muhammad Siddiq Hasan Khan rahimallahu taala wa fi hadil ayati syarifah dilalatun awdah min syamsin nahar ala fadri sahabatil kibar di dalam ayat tadi surat At-Taubah ayat yang 100 ada dalil yang sangat terang benderang, lebih terang daripada matahari di siang bolong tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum wa ala annam kullu maghfuruna dan bahwasanya mereka semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ashabul jannati wal anhar. Mereka adalah penghuni surga Allah yang mereka apa disediakan sungai-sungai di surga tersebut faman nala minhum au ta'ana fihim au sabbahum fala syakka wala raiba anna min ashabin nar. Kata Muhammad Siddiq Hasan Khan, barang siapa yang mencaci maki mereka, eh mencela, memperolok mereka, maka tidak diragukan lagi dia adalah penghuni api api neraka. Li'annahu aradallah fi kitabihi. Karena dia jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuji para sahabat, kok ada yang mencelah? Ini adalah apa? Memasihati Allah. Barang siapa memasihati Allah, menentang Allah dalam masa ini khususnya, Allah mengatakan, "Wa may wa rasulah wa yata'adda hududahu yudkhiluhu nara." Barang siapa yang memasihati Allah dan Rasul dan dia melampaui batasan Allah dan Rasul, maka Allah masukkan dia ke neraka neraka jahanam eh dan fiha dia kekal di dalamnya selama-lamanya walahu adabun muhin dan baginya adab yang menghinakan. Ini kata Siddiq Hasan Khan, barang siapa mencaci maki, mencela, memperalat para sahabat, maka dia penghuni api neraka lihat karena dia menentang Allah dalam Al-Qur'an wa akhbarihi bimazidi fadlihim dan dia menentang ya firman-firman Allah tentang bagaimana keutamaan para sahabat ra'yihi al-fasid dengan akalnya yang rusak walam yakbal dalil Al-Qur'an dan dia tidak menerima dalil Al-Qur'anul Karim. Wa man angkara harfan minal Qur'an faqad kharaja anil Islam. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia telah keluar dari al-Islam. Ya, satu huruf saja diingkari keluar dari Islam. Apalagi apa? Ya, mengatakan seperti Syiar Rafidah, Al-Qur'an hanya tinggal sepertiga. Itu pun masih banyak apa? Ya, pengurangannya, penyelewengannya, ini nggak tahu kufur kuadrat berapa seribu mungkin ya ada ya nah inilah kelompok syiah ar-rafidah wadakhala fil kufri bila irtiyat orang seperti itu pasti masuk ya dalam kekafiran tanpa diragukan fasuhkan lirrafidati alla inina lahum wasabina iyahum maka sungguh celaka orang Syiah Rafidah yang mereka melaknat para sahabat, mencaci maki para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tambah lagi ucapan para ulama. Wa qala Syekh Hamad bin Nasir bin Ma'mar rahimallah fi mujmal isti'radi li aqidati al-sunnah. Eh, seorang ulama al-sunnah yang bernama Hamad bin Nasir bin Ma'mar beliau mengatakan zikru mahasini ashabi Rasul Sallam kullihim wal kafu an masawihim Alati syajarat bainahum ya beliau membuat satu bab yang judulnya ya kewajiban untuk kita memuji para sahabat Rasulullah SAW semuanya dan kita apa eh, menjaga lisan dari mencaci maki mereka terutama yang berkaitan dengan perselisihan di antara para sahabat yang sudah kita sampaikan dahulu antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah dan seterusnya. Wajib untuk kita menjaga lisan. Kemudian kata beliau, "Faman sabba ashabin Nabi sallallahu aw minhum aw tanaqasahu aw ta'ana alai aw arada bi aibim aw abadan minhum fahuwa rafidiyun khabithun." la yakbalallahu minhu sarfan wala adlan. Barang siapa yang mencaci para sahabat Rasul SAW. atau satu saja ya mencaci satu saja dari para sahabat atau dia menuduh yang tidak-tidak kepadanya atau dia membeberkan aib-aib mereka atau membeberkan satu aib sahabat Rasulullah maka dia rafidhiyun dia adalah kelompok syiar rafidah khabithun yang busuk tidak akan mungkin Allah terima ya amal ibadah mereka baik yang wajib maupun yang sunnah bal hubbuhum sunnah cinta kepada para sahabat itu adalah sunnah dalam artian itulah eh, metodenya Rasul SAW wa du'alahum kurba mendoakan para sahabat itu sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Eh, di antara ibadah yang wajib kita lakukan yaitu apa tadi mencintai mereka memuji mereka mendoakan mereka eh kata Syekh Hamad bin Nasr al-Ma'mar bahwa saya mendoakan para sahabat itu adalah kurban mendekatkan diri kepada Allah wal iktida'u bihim wasilah dan mengikuti jejak mereka itu adalah jembatan menuju tadi surga Allah menuju kepada keriduan Allah Subhanahu wa taala wal akhdhu bi atharihim fadilah ya mengikuti jejak mereka adalah suatu keutamaan habis ya insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang masih banyak asar yang ingin kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para sahabat Rasulullah di surga kelak. Aku qali hada wa akhir da'wana anil hamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.